Selamat pagi Pak Yanto Ya selamat pagi Silakan. Ya ini pimpinannya karena setiap tahun peringkatnya sama berarti tidak ada perbaikan dari pimpinannya perhatian melihat peringkat-peringkat tersebut Mudah-mudahan di bulan kedepannya kita belajar agar setiap tahun melihat peringkat tersebut agar diperbaiki Demikian Bu Terima kasih Pak Yanto Pak Robert selamat pagi Selamat pagi Silakan. Karena bertanggung jawab birokrat kita itu mentalnya banyak korup. Jadi kan ada istilahnya yang bilang kalau bisa diperkuat kenapa dipermudah? Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Wahyu. Selamat pagi. selamat pagi. Silakan. Ya, menurut pendapat saya sih yang utama tuh masih hukum ya jadi eh, mudah kemudahan gitu. jadi misalnya ini izin di pusat udah beres ya terus pada saat perusahaan di daerah belum tentu bisa jalan gitu loh jadi walaupun izin semuanya udah ada ada ada maksudnya banyak hambatan yang tidak bisa diatasi dan pemerintahnya tuh tidak bertang, kurang bertanggung jawab terhadap izin yang dikeluarkan saya rasa itu ya jadi pengusaha udah keluar uang banyak untuk universitas investasi izin dari Polres, tapi bentar harusnya jalan. Nah, bagaimana kalau begitu? Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Wahyu. Pak Sono, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ya, Pak silakan dengan Mary Bapak. Oh, Mary. Ya. Ya, saya, saya ya prihatin pertama sebagai Barcelona prihatin karena kita kalah dari manajemen perizinan lah dengan kawasan negara-negara ASEAN dan nah, harusnya kita melit mereka sebenarnya. Uh, uh, tentunya kita nggak boleh saling uh, ya ah, manajemen kita sendiri. Mari kita memberikan satu sumber yang bagus buat bangsa ini agar pemimpin-pemimpin kita yang, yang bertanggung jawab terhadap perizinan ini bisa berbenah diri, berintrospeksi diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya, salah satunya, bagaimana manajemen birokrasi perizinan, perlu dipangkas di restructuring kalau terlalu panjang alurnya atau um, flow-nya dalam perizinan terus ke sana ini mungkin itu harus dipangkas kemudian. Ya, gitu. Baik. Terima kasih Pak Tono, Pak Prabu, selamat pagi pagi. Silakan. Saya tidak pernah coba urus izin untuk berdiri satu usaha. Namun dari observasi saya, yang salah atau patut disalahkan adalah filosofi kerja orang Indonesia yang seringkali walaupun secara guyonan bercanda disampaikan tetap salah adalah bilang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah nah ini filosofi yang sangat salah secara fundamental nah, kemudian juga filosofi lainnya adalah yang melihat pengusaha sebagai perah bukan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tapi untuk diperah jadi dipersulit terima kasih terima kasih Pak Prabu Pak Pangestu silakan Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan. Terus saya ini, ya, pemerintah ini benar-benar nggak nggak memiliki konsistensi. Artinya apa? Eh, perpajakan ini harusnya uh, insentif-insentifnya lebih di, dimengerti lah. Seperti yang baru-baru ini ah, ada wacana bahwa online bisnis ini mulai akan dikembang dengan pajak. Mau apa lagi? Terus yang kedua tentang penegakan hukum ini. Pungutan ini semakin aduh marajalela. Terus yang kedua infrastruktur nih. Kemacetan yang bikin membuat jadi semua kekendara. Terus yang satu lagi ah, yang pejabat-pejabat yang masih duduk di sana di DPR inilah korupsi-korupsi ini tembak mati aja kita aja dulu. selamat pagi. Pak Rio, silakan. Iya sih, cerita aja. Tidak nggak juga semua begitu sih eh, yang namanya pengurus bikin itu gitu ya. Makanya saya baru bikin usaha, ya, orang pajaknya datang. Ya, saya salah sih, ini Pak Tis Pak gitu. Lalu saya, dia tolak gitu loh. Wah, harusnya begitu kali ya. Jangan kita salahin aparat juga. Padahal kita kalau mau cepat-cepat juga ngasih tips gitu. Harusnya nah, sebenarnya kita ngomongnya jangan ke orang ke aparat, tapi jadi kita sendiri loh untuk merubah. Nah, menurut saya juga itu yang kedua, menurut saya memang kalau koruptor itu kata Pak Sik itu ya benar suruh gali lubangnya sendiri baru ditembak itu benar ya sih pokoknya jadi dari mereka dan kita apa sih selamat pagi Pak Cipto pagi Bu silakan Pak ya uh, sebenarnya masalah klasik ya sebenarnya uh, hukum seperti eh, lambatnya birokrasi itu memang sudah harusnya ditetapkan pemerintah dan yang jelas uh, di luar itu adalah uh, kinerja ya etos kerja juga dari dulu dari karyawan juga harus meningkat ya demo demo itu kan sebenarnya malah yang terlalu diekspos menjadi sesuatu yang negatif menurut saya untuk investasi itu aja Pak. Terima kasih Pak Cipto, Pak Gilbert silahkan. Iya, kalau saya lihat 120 sih ya harusnya Indonesia fungsinya lebih dari itu ya karena susah banget sih kalau mau minta apa minta apa kan susah ya sulit sekali ya ya ini ketangkal itunya penyebabnya ya satu ya itulah apa namanya birokrasinya yang korupsi ya kan, yang apa ya feodal ya EU pakai EU ya, susah gitu susah diberantas ya ini susah diberantas sekali ya kalau 120 ya udah lazim lah kalau bisa ya mungkin paling buncit ya makasih Pak Abdullah selamat siang. Ya, selamat siang. Eh, saya kira zaman sekarang ini pegawai negeri sipil ya gajinya kecil mungkin murah. Jadi pakai uangnya nggak cukup. Jadi ketemunya pengusaha yang mau cepat urus ini urus itu. Ya tinggal tawar menawar aja lewat jalan tol berapa, nggak lewat jalan tol berapa. Karena pada pokoknya tuh gaji kecil. Kalau gajinya cukup, sanksinya hukumnya dong yang ngomong oke okay, PNS jadinya kita bukin tapi kalau sampai dia terima suap dia korupsi tangkap hukumnya seberat mungkin itu saya setuju Pak Quick oke terima terima kasih terima kasih Pak Abdullah kita ke Pak Aji selamat siang selamat siang eh, dibilang nomor satu korupsi nggak mau ngaku eh, nyatanya gagal gara korupsi, ketinggalan dulu. Makanya emang kalau itu dihukumnya mestinya tembak mati atau duduk pembuktian terbalik. Itu baru. Pak Billy, selamat siang. Selamat siang. Komentarnya Pak Billy. Penyebabnya itu dari atas ya Mbak ya. Andai karena saya jadi presiden nih. Saya bilang ke bawahan saya, eh gue mau ini urusan ini pokoknya tiga hari empat hari harus bisa. Nah itu harus bisa gitu loh. Oh tapi ini enggak. Saya kasih contoh satu. Teman saya kerja di migas ya. Anda kalau mau ngurus SKT migas itu namanya untuk perusahaan asing. Oh itu memang mbak karena bagus nggak nggak langsung nodong gitu enggak Tapi kan perlu presentasi tuh. Sedangkan surat itu tuh kita butuh gitu loh untuk tender. Nah itu bisa di bisa kalau ada ikut normal perjalanannya itu bisa 6 atau 8 bulan. Nah kalau anda ekspres 150 juta atau 100 juta dua hari kelar mbak jadi kalau kita urut sendiri juga mereka akan bilang kita tunggu deh jadwal presentasinya ya itu di 8 bulan ini loh ini pemerintah presiden tiap hari dituji ketemu presiden ini presidennya nggak bisa ngapain dari bingung gitu loh jadi gimana mau maju orang nggak pernah serius kerjanya ini kita nyata loh teman saya kerja di migas itu jadi banyak sekali siluman yang sekarang pakai cara paling halus Kan hantu hantu mulai model saya baru makasih terima kasih Pak Billy Pak Simon selamat siang Pak Simon Halo, dari Pak Heri ini. Oh, Bapak Heri. Silakan Pak Heri dengan komentar Anda. Oh iya, ini dari Pak Heri. Mengenai itu ya, bisnis tadi ya. Iya, silakan Pak Heri. Keterlambatan itu ya. Ya. Memang seharusnya ini, Mbak. Seharusnya dari orang-orang birokrat ini seharusnya memang ada revolusi memang yang kira-kira nggak baik emang seharusnya harus dipecat diberhentikan nggak perlu nggak perlu nggak perlu ada istilahnya rasa malu-malu selama selama negara itu dimimpin orang-orang yang selalu melakukan tindakan yang kurang benar atau memperlambat dunia bisnis ya pasti ya negara kita pasti akan terlambat terus dengan negara-negara lain gitu. padahal untuk menjadi negara yang baik kan seharusnya Eh, minimal dibutuhkan dua persen para pengusaha-pengusaha lokal aja. Jadi harusnya itu gitu Sementara ini pemerintah kita berlomba-lomba mencari investor asing, sementara investor dalam negeri sendiri atau pengusaha kecil sendiri ya, sekarang kita dipersulit untuk perizinan dipersulit untuk izin iklan dipersulit untuk izin ini dan itu dan sebagainya ada langkah yang terbaik terus saya kalau menemukan eh, apa itu e, sebuah pemerintahan atau sebuah birokrat yang tidak benar mendingan langsung dicopot atau diganti yang baik-baik ya, untuk saya saran saya terima kasih baik terima kasih